As-sabru al adha. Bersabar di atas gangguan-gangguan yang menimpa seorang dai ila Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk tetap istiqamah dan bersabar dari berbagai macam bujukan syahwat dan syubhat agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga bersabar dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu sebagai sunnatullah maka hendaklah kita bersabar karena itulah merupakan kunci kemenangan dengan bersabar dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjadikan seorang itu mulia في dunia wa الآخرة الله Allah Subhanahu wa taala منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا lamma ayatina Kami telah menjadikan dari mereka para pemimpin-pemimpin yang mereka senantiasa memberikan hidayah dengan petunjuk kami dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa sabr wa bil yaqin tunalul imamatu fid Dengan kesabaran, dengan keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang bertakwa seorang akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mulia. Maka dua perkara ini ikhwan fillah azakumullah harus ada pada seorang dai. La jangan kemudian dia merasa lelah di dalam berdakwah ketika dia menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan tantangan Sebab tantangan adalah sesuatu yang pasti Kemudian berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala والدليل قوله ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal asri demi masa إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشارح العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى قوله والدليل dan dalilnya Ay, maksudnya adalah ala hadhil maratibil arba'i. Dalil atas keempat poin ini. Berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'asri. Demi masa di kasrahnya al-asr karena waw termasuk dari harf al-jar jika kanat dalatan alal qasam apabila menunjukkan sumpah Aqsam Allah Azza wa Jalla fi hadhihi surati bil asri Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah ini dengan masa alladhi huwa dahru yang masa itu adalah ad-dahr ya ini masa Lasar. maknanya ad-dahr yaitu masa wa huwa mahallul hawadisi bin khairin wa syar. dan ini merupakan tempat segala macam kejadian masa itu apakah baik ataukah buruk kebaikan atau kejelekan dan Allah Subhanahu wa taala baginya untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala bagi dia untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya beda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas makhluknya untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian. Man kana halifan falyahlif falyahlif billah. Barang siapa yang tidak bersumpah maka tidaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersumpah dengan selain nama Allah ini termasuk syirik asghar. Syirik kecil. Yang apabila seorang sampai kepada tingkat ta'win. Al-Muqsam bihi mengagungkan sampai kepada tingkat ibadah dikhawatirkan akan jatuh dalam syirik yang besar. Adapun Allah Subhanahu wa taala baginya bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Watin, wazaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin, Wadduha Walaili idha saja Dan seterusnya Sebagaimana yang terdapat di dalam Banyak ayat dalam Al-Quranul Karim Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Dengan nama-nama makhluk tersebut Itu menunjukkan syaraf Bagi makhluk itu Menunjukkan ada keutamaan pada makhluk itu Ya, karena Allah mengkhususkan dalam hal bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dari makhluk yang lainnya. Terkadang Allah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah sendiri. Fala wa Allah bersumpah dengan menyebut namanya sendiri. La yu'minuna hatta hakimu fi ma syajara bainahum. Dan terkadang Allah juga bersumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluk. Dan disebutkannya menunjukkan syaraf ada keutamaan dibandingkan makhluk-makhluk yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah. Dan sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kemudian kita tidak percaya kecuali dengan sumpah Allah. Allah Subhanahu wa taala kalamuhu sidqun la raiba fi. Tidak ada kebatilan dari firman Allah tidak ada kedustaan dan kesalahan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka bukan berarti dengan sumpahnya Allah kemudian kalau Allah tidak bersumpah kemudian menimbulkan keraguan, tidak demikian. Akan tetapi adanya sumpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan penekanan agar hendaknya seorang hamba memperhatikan apa yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah. Ya. Dan termasuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah adalah al-asr. Ad-dahr yaitu masa menunjukkan bahwa masa ini adalah satu yang mulia, satu yang dimuliakan, satu yang nilainya sangat berharga. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, aku mempelajari satu hikmah dari orang sufi ya. Ketika mereka mengatakan al waktu kasyais illan taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Apabila kamu tidak memotongnya, maka dia akan memotong kamu. Apabila kamu tidak manfaatkannya, maka kamu akan jatuh dalam kemudaratan karena menyanyiakan waktu. Oleh karena mulianya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela waktu tersebut. La tasubud dahrah Fa inna Allah huwa dahr yuqallibu al-laila nahar. Dalam riwayat yang lain hadis qudsi la tasubud dahra fa inni ana dahru uqallibu al-laila wan nahar. Jangan kalian mencela yang namanya masa. Karena sesungguhnya aku inilah yang menciptakan masa itu. Ada sebagian dari kalangan para ulama seperti Ibnu Hazm itu memasukkan ad-dahr termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang keliru. Beliau berdalil dan berdasarkan zahir dari hadis ini. Di dalam hadis itu Allah mengatakan fa inni ana dahru sesungguhnya akulah masa. Padahal yang dimaksud di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta masa. Nah, maka tidak benar pendapat yang Hazm menyatakan bahwa itu termasuk di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah seluruhnya husna. Ya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Sedangkan ad-dahr yang namanya masa, ada masa yang baik, ada masa yang buruk. Maka tidak benar dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis itu sendiri membantah pendapat Ibnu Hazm. Karena Allah menyatakan fa inni ana dahru uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Maka tidak mungkin yang membolak-balikkan itu membolak-balikkan dirinya sendiri. Maka siang dan malam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik. Fa'aqsama Allah Azza wa Jalla bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa itu ala anna al-insana kullal insani fi bahwa manusia penyebutan al Islam ya dulu ala istighraq innal insana walaupun insan ya itu menunjukkan mufrad tapi adanya al Islam, menunjukkan istighraq yang artinya seluruh sesungguhnya seluruh manusia ya maka beliau ingin menjelaskan annal insana kullal insan bahwa manusia seluruh manusia fi khusri berada dalam kerugian menunjukkan seluruh manusia ini rugi mereka rugi bahkan di dalam hadis yang lain terlaknat mereka ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha dunia terlaknat terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali orang-orang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa dzikrullah wa mawala wa aliman atau muta'alliman dari zikir kepada Allah dan ketaatan pada Allah dan yang alim serta yang Belajar. Nah, maka seluruh manusia dalam kerugian illa kecuali ternyata di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i. Kecuali siapa yang bersifat dengan empat sifat ini. Yang pertama al-iman. Al-iman dengan berbagai jenis-jenisnya. Iman billah. Wa bi rasulillah, wa bi malaikatillah, bi kutubillah, yaumil akhir, al-qadar khair wa syarri. Dia beriman dengan seluruhnya. Beriman dengan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. nya Ya. Yang kedua wal amal saleh. Beramal saleh. Dan pada al-iman ini menunjukkan seseorang harus berilmu dengannya. Kandungan ilmu. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatun dinil Islam. Sebab al-iman itu di dalamnya terkandung pembenaran dengan pembenaran yang jazim, yang kokoh, dengan penuh keyakinan. Dan itu tentunya bisa dicapai dengan ilmu. Ya. Bagaimana kita sebutkan kalau ilmu disebutkan secara mutlak fal muradu bihi al ilmu syar'i atau lebih terkhusus seperti yang disebutkan Ibnu Wazir Al-Yamani bahwa yang dimaksud dengan al-ilmu adalah ilmu hadis. Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu. Itu bitamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina rasul wa baina qawli faqihi. Bukan ilmu ketika kamu bandingkan antara perkataan Allah dengan perkataan eh, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan seorang yang fakih. Nah, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun selain dari ilmu syar'i tersebut, maka ilmu-ilmu itu ada yang hukumnya fardu kifayah, ya, dan ada pula yang hukumnya haram. Ada yang sama sekali tidak bermanfaat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-hadits wa illa al-fiqh fi ad-din wal ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka min waswasi syayatin." Setiap ilmu selain daripada Al-Qur'an menyibukkan kecuali Al-Qur'an dan kecuali uh, kecuali hadis dan kecuali mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, tafaqquh Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah yang mempunyai sanad. Haddatsana Haddatsana yaitu hadis. Adapun selain daripada itu adalah dari waswas syaitan. Dari waswas syaitan. Bantahan beliau kepada ilmu-ilmu yang banyak dari kalangan kaum muslimin terjerumus ke dalam mempelajari ilmu tersebut padahal ilmu itu bukan saja tidak bermanfaat bahkan memudaratkan ya ilmu kalam ilmu falsafah nah wal amal saleh dan amal yang saleh yaitu setelah dia berilmu dia mengamalkan ilmu itu dan tidak dikatakan satu amalan itu saleh illa bimutaba'ati ma jaa bihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan amalan itu saleh kecuali apabila mereka memfokuskan amalan mereka dengan Alkitab dan Sunnah Ya. La ziyada ala dari. Tidak ada tambahan selain daripada itu. <coughs> Wa tawafiqil Lalu kemudian saling wasiat mewasiati dengan kebenaran. Wa tawafiqil sabr dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Dan tawafiqil di situ terkandung dakwah mewasiatkan seorang agar berjalan di atas jalan yang benar. Itu namanya dakwah. Kemudian wasiat mewasiati dengan kesabaran, bersabar di atas segala macam rintangan dan gangguan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah jihadun nafsi arba'u maratib jihad melawan hawa nafsu itu ada empat tingkatan Jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan. Ihdaha Pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda. Yaitu dia berjihad melawan hawa nafsu untuk mempelajari petunjuk mempelajari hidayah dan agama yang hak الذي لا فلاح لها yang tidak ada keberuntungan wala sa'adata fi ma'ashiha dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan wa ma'adiha dan di saat dia kembali meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirah illa bihi kecuali dengannya ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi tidak ada kemenangan dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu al haq ilmu al hidayah wa dinul haq asaniyatu yang kedua ala al-amal bihi ba'da ilmi dia berjihad melawan hawa nafsu untuk beramal setelah dia mengilmuinya Asalisa ayu jahidah ala da'wati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamuhu ia berjihad melawan hawa nafsu untuk berdakwah dan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mempelajarinya yang belum mengetahuinya Ar-Rabi'ah yang keempat ayujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ila dia berjihad melawan hawa nafsu untuk bersabar terhadap masyaqid dakwah kesulitan-kesulitan di dalam dakwah ilallah. Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala wa azal khalqi dan gangguan-gangguan dari makhluk. Gangguan itu datang dari berbagai arah ya, kawan. Kadang dari diri sendiri, kadang dari keluarga, kadang dari masyarakat, lingkungan. Datang dari berbagai macam. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah dan dia memikul itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar Maka apabila dia menyempurnakan empat tingkatan ini, maka jadilah dia di antara Rabbani, yang mengajarkan manusia ini kebaikan dan istiqamah di atasnya. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Naam. Menjadi seorang rabbani. Sebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dalam kitabul ilm beliau menjelaskan makna rabbani alladzina yuallimuna an-nasa sighar al-ilm qabla sibari yang dimaksud dengan rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Karena Seorang dalam menuntut ilmu tentunya punya tingkatan-tingkatan. Maka bukanlah termasuk hikmah dan bukan termasuk kebaikan apabila seorang ingin mencapai ilmu yang terlebih yang lebih besar lalu kemudian meninggalkan ilmu-ilmu yang kecil yang sesungguhnya itu merupakan prinsip-prinsip ya mempelajari usul Islam Mempelajari usul wa qawaid ahli sunnah wal jamaah. Dijadikan sebagai dasar dan patokan dalam keyakinannya sehingga ketika datang syubhat-syubhat dia mampu menolaknya. Nah, ini bukan perkara kusyur sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bid'ah min al ya wal mubtadi'ah menyatakan apa itu kalian mempelajari itu saja terus. Dari dulu yang dipelajari permasalahan-permasalahan atau kitab-kitab yang isinya hanya nas-nas dan hukum-hukum saja. Ya, tidak menjelaskan tentang wakil yang sebenarnya yang terjadi di kalangan umat ini. Maunya mereka agar kita meninggalkan mempelajari prinsip-prinsip alusunal jamaah ini dikatakan oleh Muhammad Surur Zainul Abidin Al-Mubtadi'ul Hizbi. Ya, pendiri pergerakan Sururiyah yang mencela kitab-kitab para ulama salaf dalam kitabnya Sirah Nabawiyah dia mengatakan bahwa mempelajari kitab-kitab mereka ini banyak mempelajari kitab-kitab yang di dalamnya jasa Kenapa? Karena di dalamnya hanya terdapat naf-naf Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Ini dikatakan tidak cocok dengan kondisi zaman. Nah, ini kaul kufur. Perkataan kufur. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah kita mempelajari Islam tersebut mulai dari yang mendasar Sebab itulah inti, usul. Kemudian setelah itu kita mempelajari sedikit demi sedikit dari yang kecil sampai yang besar. Nah. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil asr. Maka Allah azza wa Jal bersumpah di dalam surah ini dengan masa ala anna kulla insanin fahuwa fi khibatin wa khusrin bahwa setiap manusia berada dalam kerugian mahma kasura bagaimanapun hartanya banyaknya harta yang dia miliki wa waladuhu bagaimanapun banyaknya anak yang dimilikinya wa azuma qadruh dan bagaimanapun tinggi kedudukan dia wa syarafu dan kemuliaan dia illa man jama'a hadhil awsaf al arba'ah kecuali siapa yang mengumpulkan empat sifat ini. Ahaduha yang pertama al-iman beriman. Wa yashmulu kullama yuqarribu ila Allah Ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'. Dan di dalam iman ini mencakup setiap yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan iman. Mempelajari keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Azan yang kedua. Al-amalu salih. Wahuwa kullu qawlin au fi'lin. Setiap perkataan atau perbuatan yukarribu ilallah. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Biayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlifan wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'a yaitu hendaknya orang yang mengamalkannya itu ikhlas memurnikan ibadahnya kepada Allah dan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengikuti intinya adalah ikhlas wa al-mutabah Tauhidun fil ibadah wa tauhidun fil mutaba'ah. Itu amal yang soleh. Maka jangan terpengaruh dengan apa yang di, sering disebutkan oleh jamaah tabligh. Di saat mereka berceramah sering mereka sampaikan ini. Kita harus mendat, apa, memantapkan iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Ya, maksudnya iman apa? Amal soleh apa? Nah, bagaimana caranya kita bisa memperoleh iman dan amal soleh? Nah, itu dengan hmm, apa ini istilahnya mereka dengan ikut dalam amalan amalan ini, amalan dakwah ini. Ah, huruf. Nah, ya, ini batil. Sebab yang dimaksud dengan iman adalah ilmu yang bermanfaat. Keyakinan yang sahih pada mereka mempertanyakan aina Allah saja tidak pernah. Dan mereka tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang dari kalangan tabliriyun. datang pada antum bertanya atau mengajak, tanya dulu dia, di mana Allah? Bingung dia. Kenapa kamu mempertanyakan ini kepada saya? Masalah ini nggak perlu dipertanyakan karena nggak tahu jawabannya. Nah, makanya mau berkilah, jawab, tanyakan pada dia bahwa pertanyaan ini ditanyakan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang bertanya itu sunnah hukumnya. Ya, Rasulullah bertanya, Aina Allah, di mana Allah terdesak dia untuk menjawab. Itu gampang jawabannya. Saya coba dijawab. Allah di mana-mana. Nah, selesai. Ada lagi yang menjawab, Allah lebih dekat dari urat-urat nadi nadi kita, urat leher kita. Nah, nah kelihatan. Nah, mereka Apakah demikian yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian banyak nas-nas dalam Al-Quran dan Hadis yang bertentangan dengan perkataan kamu. Ini menunjukkan kamu tidak pernah belajar. Bodoh. Jamaah tabli, jamaah yang bikin orang bodoh. Nah. Ya. Mungkin saja di antara mereka ada yang bisa menjawab, mungkin. Mereka akan mengatakan Allah di sana. Nah, karena mungkin mereka sudah sering mendengarkan dari ahlu sunnah. Bahwa kalau ahlu sunnah ditanyain Allah, mereka jawab Allah di sana. Nah, tanyakan kepada mereka, kamu dapatkan ini dari jamaah kamu atau dari yang lain? Adakah pernah kalian membuat halakah khusus kemudian membahas ain Allah, apakah ada? Kalla summa kalla. Sebab mereka tidak mempelajari ilmu kecuali ilmu fadail. Ilmu yang di dalamnya keutamaan-keutamaan. Adapun ilmu masail adalah perkara yang tidak boleh disentuh sama sekali. Karena tidak boleh membicarakan masalah filasia. Tapi yang dibahas ilmu fadail. Nah, ya kalau mau masuk WC nah, sebutkan keutamaan-keutamaan adab-adab masuk WC mau tidur keutamaan-keutamaan adab-adabnya mau makan keutamaan-keutamaan adab-adabnya bercampur baur antara kebiasaan bid'ah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam asal itu atau bil haqq وهو التوافي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه saling wasiat mewasiati di atas kebaikan dan menganjurkan untuk berada di atasnya dan mengajak manusia ini mendorong manusia ini untuk mengamalkannya ar radi at-tawasi bis-sabr berwasiat dengan kesabaran bi ayyusiya ba'duhum ba'dan bis sabr saling mewasiati dengan kesabaran ala fi'li awamirillah ta'ala untuk melakukan perintah-perintah Allah wa tarki maharimillah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah wa tahammuli aqdarillah dan memikul apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah watawafi bil haqqi watawafi bis sabri yatadammanani al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saling mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran keduanya terkandung di dalamnya perintah untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Alladzaini bihima qawamul ummati wa salahuha wa nasruha yang dengan keduanya inilah beramar ma'ruf dan nahi mungkar akan menjadi tegak umat ini dan akan menjadi baik umat ini dan akan ditolong oleh Allah umat ini wa husulus syarafi wal fadilati laha dan seorang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dengannya Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yaitu para sahabat. Sebab mereka lah yang dikeluarkan kepada manusia ini yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها طيب إلى هنا يا إخوان lanjutkan di pertemuan yang berikutnya sampai pada perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah wallahu a'lam bis تفضلوا حفظكم الله